بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة المباركة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه وبشرح يسير لشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه ووصلنا بفضل رب العالمين جل وعلا إلى ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masih membahas tentang pelajaran akidah li Ibnu Qudamah ya, pengarang pengarangnya adalah Ibn Qudamah rahimallahu taala. <clears throat> dan telah kita sampai dan kita telah sampai pada pembahasan tentang penglihatan seorang mukmin terhadap Robnya di hari kiamat. السؤال هل نرى ربنا يوم القيامة Baik, pertanyaan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala Apakah kita melihat Rob kita di hari kiamat? الجواب نعم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب بمعنى رؤيا واضحة جلية لا يحجب عنكم قال لا تضامون في رؤيته كما جاء في الصحيحين طيب kemudian Syekh menjawab na'am Bahwasanya kita akan melihat Rob kita di hari kiamat. Dan pertanyaan ini pula telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan melihat Rob kita di hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Kemudian Beliau mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar." Bahwasanya kalian akan melihat Rob kalian seperti kalian melihat bulan. Ya. <clears throat> La tadumuna fi ru'yati. Dan kalian tidak akan apa? berdesak-desakan ketika melihatnya. Seperti orang-orang yang di dunia melihat bulan, tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan tersebut. فما هو الدليل على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة طيب kemudian Syekh bertanya lagi apakah dalil ya tentang melihatnya seorang mukmin terhadap Robnya di hari kiamat الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة نعم Tayyib. Dalilnya telah terdapat dalam kitab, kemudian juga dalam sunnah Rasulullah SAW serta ijma ijma'nya para salaf alaihi rahimahullah taala rahimahullah jami'an. فما هو <clears throat> الدليل من الكتاب نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أين وجه الاستدلال هنا آيتان وجوه يومئذ ناظرة والآية الثانية إلى ربها ناظرة فأين وجه الدلالة طيب kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira ya di manakah sisi pendalilan dari apa dari dua ayat tersebut الجواب كما ذكرتم إلى ربها هذه الوجوه إلى ربها ناظرة أي تنظر فلما أضيف النظر ب وعدي بإلى دل على أنه النظر العيني البصري وذكر الوجوه أيضا وجوه يومئذ ناظرة هذا يؤكد أنها أنها النظرة العينية البصرية وبالعين التي في الرأس ليست رؤية قلبية بل هي عينية بصرية حقيقية Baik, kemudian jawabannya seperti yang kalian jawab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhira. Yang kesimpulannya dari ayat ini bahwasanya seorang akan melihat Rabbnya di hari kiamat dengan penglihatan yang hakiki. ya yang hakiki تفضل أما قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة ناظرة هنا من النظرة التي تنبثق نظرة ومسرة في الوجه تنبثق عن فرحة في القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحفظ حديثه نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه ثم أداه كما سمعه كما جاء في الحديث الصحيح طيب adapun <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin nadhira. Kalimat nadhira ini menunjukkan bahwasanya orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri itu muncul dari lubuk hatinya yang menunjukkan apa? kegembiraan mereka dalam melihat Rabbnya. Sebagaimana juga kalimat ini datang dari Rasulullah SAW. Ya, nadharallahu mri'in. Nadharallahu mri'in. Imran. Imran sami'a maqalati fawa'aha wa ballagha ma sami'a. Kemudian apa Allah akan membaguskan ya wajah seorang mukmin yang mana mereka mendengar dari kami kemudian apa? Kemudian me melaksanakannya dan menyampaikan apa yang datang dari kami. وقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أين وجه الدلالة ليس فيها أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة إنما فيها أن الكفار يحجبون عن رؤية الله يوم القيامة فأين وجه الدلالة من هذه الآية Baik, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar rabbihim yauma idzil mahjubun." Dalam ayat ini tidak ada keterangan bahwasanya ya seseorang akan melihat Robnya pada hari kiamat. Justru sebaliknya, ya seseorang akan apa orang-orang kafir yang dimaksud di sini akan terhalangi dari apa melihat Robnya. Yang ditanyakan oleh Syekh ya dari sisi mana pendalilan dalam ayat ini? Ya, dipahami pertanyaan. Dalam keadaan ayat ini sendiri tidak ada apa keterangan tentang melihatnya seorang terhadap robnya. Justru sebaliknya, yaitu adanya apa penghalang untuk melihat rob mereka. Sekarang dari sisi mana siapa namanya Syekh berdalil dengan ayat ini? Soal jawab Jawabnya لما حجب الكفار عن رؤية الرحمن دل على أن المؤمنين يرون ربهم لما عوقب الكفار بالحرمان دل على أن الله جل وعلا يكرم أهل الإيمان برؤيته يكرم أهل الإيمان فيرونه طيب <clears throat> sisi pendalilan daripada ayat ini Ya tak kala orang-orang kafir itu terhalangi daripada melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan bahwasanya Allah akan memper, apa, apa orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbnya dan ini apa namanya bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin sehingga mereka tidak terhalangi dari apa? dari melihat Rabbnya pada hari kiamat. Falamma khussa huna al-hajb bil kuffar دل على أن غيرهم وهم أهل الإيمان يرونه سبحانه وتعالى Baik, ketika dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya orang-orang kafir dihalangi daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menunjukkan ya perkara yang sebaliknya bahwasanya orang-orang mukmin itu akan apa? melihat Rabb mereka pada hari hari kiamat. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة عظيمة مسألة عظيمة وهي متعلقة بالقضاء والقدر Baik, kemudian Al-Muallif rahimahullah taala ya akan melanjutkan pelajaran ini dengan apa? Dengan pelajaran yang berkaitan dengan qada dan qadar. فقال رحمة الله تعالى عليه ومن صفاته جل وعلا أنه الفعال لما يريد لا إيه؟ يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور أي فيما قدره الله ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أي ما كان مكتوبا بتقدير رب العالمين في اللوح المحفوظ أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه لو منعهم لما استطاع أحد نعم أن يخرج عن أمره ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وافعالهم فالخلق مخلوقون وافعالهم مخلوقه وقدر ارزاقهم واجالهم يهدي من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى ثم شرع في ذكر الأدلة. Baik, طيب، kemudian rahimallahu taala memulai dengan bab ini dengan perkataan beliau wa min sifatillah Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala annahu fa'al lima yurid. Ya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. La yakunu syai'un illa bi iradatihi dan tidaklah sesuatu terjadi kecuali dengan kehendaknya. Wala yakhruj syai'un an masyiati. Demikian pula tidak akan keluar sesuatu itu ya kecuali dengan kehendaknya. Walaysa fil alam syai'un yakhruj an takdirihi dan tidak ada di dalam alam semesta ini sesuatu yang keluar dari ketetapannya dan juga tidak ada sesuatu pun yang apa kecuali di dalam pengaturannya <clears throat> wala mahidaan anil qadari al makdur dan tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala yatajawazu ma hatta fil lauhil mastur dan tidak ada yang melampaui ya dari apa-apa yang telah dituliskan digariskan di mana di Lauhil Mahfuz ya Aradamal alam fa'iluhu walau asomahum lima khalafuhu ya walaupun orang mencegahnya maka tidak akan ada yang mampu untuk melakukannya walau syaa ayutiuhu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar semua ya mereka me, apa mentaatinya tentu mereka akan mentaatinya. Khalaqal khalq dan Allah telah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatannya. Di sini menunjukkan bahwasanya apapun apa makhluk itu semuanya diciptakan oleh Allah demikian pula perbuatan-perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan menetapkan rezeki-rezeki dan juga ajal-ajal bagi mereka. yahdi man yasha'u bihikmati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan ke, petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki baginya sesuai dengan hikmahnya. Qala Allah taala <coughs> kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu muallif ya, setelah perkataan beliau ini ya memberikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an. قال رحمه الله تعالى أي في الأدلة على ذلك قوله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا يفعل ما يريد يفعل ما يريد سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب <clears throat> Dalil yang pertama bahwasanya la yus'alu amma yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap perbuatannya, akan tapi mereka ditanya terhadap perbuatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa qawluhu jalla wa ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Idzan khalaqa kulla syai' wa qaddarahu taqdira. Kama qala fil ayat al-ukhra wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan, kami menciptakannya dengan ketentuan, ketetapan. Dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarhu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ya dengan ketetapannya <coughs> dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إذا في كتاب وأيضا في اللوح المحفوظ إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها من قبل أن توجد طيب kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard." Ya, tidaklah sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi ini wala fi anfusikum, tidak juga pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, ayat sebelum kami mewujudkannya. Artinya sebelum sesuatu itu terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أي أنه, أي أنه سبحانه وتعالى كتب ذلك ثم خلقه جل وعلا وأوجده Baik. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, eh, telah menulisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala merealisasikannya dengan dan mewujudkannya. بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة الدالة على القدر من السنة قال وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جبريل قال وقال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يرد أراد سبحانه وتعالى وهذا نعم مما يريده جل وعلا ويحبه قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وهذا مما يريده سبحانه وتعالى sya'ahu azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya itu memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu, maka Allah akan melapangkan dadanya. Lil Islam, yaitu kepada Islam terhadap Islam, ya. Wa may yuridi ayyudhillahu wa may yurid ayyudhillahu dan barang siapa yang Allah kehendaki padanya apa kesesatan, maka Allah akan menjadikan dadanya apa sempit ya menjadi sulit ya menjadi sesak dadanya disebabkan kesesatan yang dia lakukan fal iradatu ula iradatun wa mahabbah والإرادة الثانية بمعنى المشيئة Baik, adapun kehendak dalam ayat ini, kehendak yang pertama adalah kehendak apa dengan disertai dengan kecintaan. Sementara kehendak yang kedua adalah kehendak apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. وسياتي معنا ان شاء الله جل وعلا بيان مراتب القدر الاربعه. Baik. Kemudian insya Allah akan datang penjelasan tentang apa namanya <clears throat> bagian-bagian daripada apa takdir yaitu yang jumlahnya ada empat. وسيأتي أيضا بيان الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأيضا الإرادة الكونية Baik, kemudian akan datang pula penjelasan tentang iroda syariah, ya, iroda kehendak yang disyariatkan, yang di, dan juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. dan juga akan datang penjelasan tentang iroda kauniyah ya kehendak yang mesti terjadi. قال في بيان الأدلة من السنة وروى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإيمان طيب، هذا في حديث ابن عمر عن أبيه قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا ركن الإيمان بالقدر فقال جبريل صدقت رواه الإمام مسلم Baik, setelah rahimahullah taala memaparkan beberapa ayat yang berkaitan dengan takdir, kemudian beliau memulai dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan pembahasan ini. Waruya an Abdul an Abdullah bin Umar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yaitu beliau meriwayatkan dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Jibril alaihi salatu wassalam bahwa Jibril alaihi salam qala berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal iman apakah iman tersebut qala beliau berkata iman itu adalah antu'mina billah engkau beriman kepada Allah tabaraka wa taala wa malaikatihi ya engkau juga beriman kepada para malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wal yaumil akhir, demikian pula beriman kepada hari kiamat. Wal qadari khairihi wa syarrihi dan juga ketetapan ketentuan Allah baik yang buruk ataupun yang yang jelek. إذا في هذا دليل أن من الإيمان بل ركن الإيمان السادس هو الإيمان بالقدر فلا يصح إيمان عبد hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Baik, dari hadis ini kita bisa mengambil ya <coughs> faedah bahwasanya <coughs> di antara iman itu adalah iman terhadap qadar. Bahkan ini adalah rukun daripada iman. Tidak beriman seseorang sampai dia beriman kepada qadar. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكره الشيخ العلامه الالباني رحمه الله تعالى عليه في السلسله الضعيفه لكن المعنى صحيح ان المؤمن yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amantu bil qadar." Ya, saya beriman terhadap qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk, wa hulwihi wa murrihi, yang manis ya, yang menyenangkan, wa murhi dan yang pahit. Ya, yang <coughs> akan tapi kata beliau hadis ini tidaklah sahih. Ya, Imam Albani rahimallahu taala menyebutkannya dalam silsilah ad-dhaifah. Akan tapi kata beliau makna daripada hadis ini benar, ya, maknanya benar. قال رحمه الله تعالى ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه للحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وفيه وقني شر ما قضيت وهذا ثابت وهو عند أهل السنن في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وأيضا يصحيحه الشيخ العلامة الألباني Kemudian di antara doa Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma yad'u bihi fil kunut yaitu yang beliau doakan ketika sedang kunut kunut witir ya wa kini syarra ma qadait ya Allah apa jauhkan atau hindarkan kami dari apa hindarkan aku dari kejelekan yang telah engkau tetapkan ya dan ini <coughs> hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Sahih Jami'nya Demikian pula Imam Albani rahimallahu taala. ومعنى قوله وقني شر ما قضيت أي شر alladhi qadaitahu Adapun makna daripada wakini syarru ma qadait yaitu ya ketetapan ya apa kejelekan ya dijauhkan dari kejelekan yang ditetapkan oleh Allah tabaraka taala. Wa sayati وسياتي barakallahu fikum ala mas'alatin wa hiya anna qada Allah jalla wa ala kulluhu khairun وأن المقضي قد يأتي منه شر طيب kemudian akan datang peringatan tentang apa qada Allah Subhanahu wa taala أن قضاء الله جل وعلا كله خير eh, bahasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik وإنما الشر في المقضي ya akan tapi kejelekan itu itu disandarkan dari orang yang dikenai ketetapan tersebut. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال والشر ليس إليك ليس إليك يا رب Telah datang dari Sahih Muslim. والشر ليس إليك Baik, telah datang dari hadisnya Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, والشر والشر ليس ilai. Bahwasanya kejelekan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. فمثلا بارك الله فيكم القحط والجدب هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى لكن هو بالنسبة للناس شر بالنسبة للناس شر لما فيه من الشدة ولما فيه من الضيق عليهم Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah mencontohkan ya bahwasanya ketetapan Allah yang jelek bagi manusia, bagi orang yang ditetapkan dan baik bagi Allah seperti apa? Qat. Seperti kegentingan atau kelaparan dan yang semisalnya yang menyulitkan apa manusia. Bukankah perkara ini adalah merupakan kejelekan bagi manusia? Akan tetapi di balik daripada ini ada hikmah yang baik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن قضاء رب العالمين سبحانه وتعالى بالقحط وبالجدب لحكمة عظيمة لحكمة عظيمة ولخير يعود للعباد Baik. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang seperti ini, yang menyulitkan, ya, yang menyakitkan, itu di belakangnya terkandung hikmah yang mendalam, yang besar, yang kembali kebaikannya itu kepada manusia itu sendiri yang mengalami hal kegentingan tersebut. وهي هذه الحكمة رجوع العباد وتوبتهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى Hikmah tersebut adalah apa? Kembalinya hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. فإذا تاب العباد إلى ربهم نالوا السعادة في الدنيا والأخرى Karena kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bertobat kepadanya, maka dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. فظهر في ذلك الخير العظيم لهم Maka oleh sebab itu, qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah apa? Kebaikan bagi mereka. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman zuharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Kata Allah telah nampak kerusakan baik di daratan dan di lautan. Ini semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia, itu perbuatan manusia. Ya, kemudian agar mereka merasakan dampak atau akibat daripada perbuatan mereka dan tujuannya agar mereka apa? Agar mereka kembali. Ya, agar mereka setelah merasakan dampak daripada perbuatannya, Allah memberikan apa? Memberikan ketetapan yang jelek bagi mereka kemudian apa? Tujuannya agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. فعلم بذلك أن قضاء رب العالمين سبحانه وتعالى كله خير maka diketahui dari perkara ini bahwasanya semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, adalah kebaikan. وإنما الشر في المقضي بالنسبة للعباد. Baik. Dan juga apa kejelekan itu sebetulnya kembali kepada orang yang dikenai ketetapan tersebut, yaitu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. والشر ليس إليه سبحانه وتعالى العظيم الحليم Dan kejelekan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha tinggi. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بيان مسألة القدر من صفات الله جل وعلا أنه الفعال لما يريد كما قال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد إذا صفتان الأولى فعال والثانية الإرادة فعال لما yurid. Kemudian Syekh Taimin rahimahullah taala menjelaskan tentang permasalahan qadar. Beliau berkata min sifatillah di antara sifat-sifat Allah annahu bahwasanya Allah fa'al ya berbuat lima yurid sesuai apa yang dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka," sungguhnya Rob kalian, Robmu fa'alun, yaitu berbuat lima yurid. Ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam ayat ini terdapat dua sifat yaitu fa'al, yaitu eh, berbuat dan iradah. ثم قال رحمه الله تعالى فلا يخرج شيء عن ارادته وسلطانه ولا يصدر شيء الا بتقديره وتدبيره Kemudian kata beliau fala yakhruj syai'un an iradatihi dan tidak keluar suatu pun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaannya dan tidak ada suatu pun kecuali sesuai dengan ketetapannya dan pengaturannya. بيده ملكوت السماوات والأرض يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه جل وعلا وهم يسألون لأنهم مربوبون أي عباد ومخلوقون محكومون ay yahkumuhum subhanahu wa ta'ala. Baik. <clears throat> Kemudian di tangannya lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya dan menyesatkan bagi orang yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. <clears throat> karena kesempurnaan hikmahnya dan kekuasaannya. Wa hum yus'alun sementara mereka akan ditanya. Karena mereka adalah merbub, ya orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa ditetapkan hukum baginya, mahkum. ثم بين حكم الايمان بالقدر مع ذكر الادله التي ذكرها المصنف فقال والايمان بالقدر واجب وهو احد اركان الايمان السته لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره رواه الامام مسلم وغيره طيب kemudian beliau menjelaskan tentang makna daripada iman atau hukum daripada iman. Wal imanu bil qadar, adapun iman terhadap qadar wajibun adalah perkara yang wajib wa huwa ahadu arkan dan dia adalah salah satu rukun daripada iman yang enam sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman itu adalah engkau beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan para malaikatnya demikian pula terhadap kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya serta hari kiamat dan ketetapan yang baik dan yang buruk dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dan وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره تقدم أن الحديث ضعيف لكن يبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه معنى خيره وشره وهو موجود في الحديث الذي قبله صحيح ومعنى حلوه ومره قال فالخير والشر باعتبار العاقبة العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته وقت الإصابة Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amantu bil qadar." Saya beriman terhadap qadar. Khairu wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. hulwihi wa murrihi yang manis dan yang pahit. Sudah apa telah berlalu bagi kita bahwasanya hadis ini tidaklah tetap tidaklah sahih. Akan tapi makna daripada kandungan hadis ini <coughs> sahih. Adapun fal khair wasyarru, adapun ketetapan yang baik atau yang buruk itu apa ditinjau dari apa? akibah daripada akhir daripada perkara tersebut. Wal halawatu wal mararah, adapun kemanisan dan kepahitannya itu ditinjau daripada apa? Waktu terjadinya perkara tersebut. قال رحمه الله تعالى وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا Baik, kemudian kata beliau sebaik-baik ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya yang apa ketetapan itu terkandung di dalamnya manfaat <coughs> yaitu kebaikan dan sejelek-jelek ketetapan itu yang terkandung di dalamnya apa kemudaratan dan gangguan dan apa namanya kepedihan dan semisalnya. ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بلفظة الشر وأنه شر بالنسبة للمقضي وليس لقضاء الله سبحانه وتعالى الحكيم جل وعلا فقال والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته Kemudian beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang ketentuan yang baik dan buruk. Wal khair wasyarru huwa binisbah. Adapun ketetapan yang baik dan yang buruk itu apa? <coughs> itu sesuai dengan yang diberikan ketetapan padanya dan juga apa akhir daripada ketetapan tersebut. Naam, amma bin nisbah li fi'lillahi jalla wa ala wa فلا يقال شر والشر ليس إليك Adapun yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak ditetapkan bagi Allah kepadanya kejelekan. Qala rahimahullahu taala fa inna minhu ma yakunu khairan kat-ta'at was-sihhati wal-ghina wa minhu ma yakunu syarran kal-ma'asi wal-marad wal-faqr. Baik, kemudian di antara ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa bentuk kebaikan seperti ketaatan, ketaatan itu bentuknya kebaikan. Wasihah ataupun kesehatan dan juga kekayaan. Dan di antara takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa kejelekan seperti kemaksiatan dan apa? penyakit. Demikian pula kemiskinan. <coughs> قال اما بالنسبه لفعل الله جل وعلا فلا يقال انه شر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي وقني وقني شر ما قضيت فاضاف الشر الى ما قضاه ليس الى قضائه سبحانه وتعالى Kemudian ada pun yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa dikatakan bahwasanya kejelekan itu berasal darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam doa kunut yang beliau ajarkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, "Wa kini ma qadait." Itu jauhkan kami atau lindungi kami dari kejelekan yang kau tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kejelekan dalam hadis ini kepada apa? Ketetapannya, bukan kepada perbuatan yang Allah tetapkan. ونضرب بارك الله فيكم لذلك مثالا قضى الله جل وعلا وقدر على عبد من العباد الأمراض والأوجاع وظهرت آثار الأمراض والأوجاع على جسمه فوجد في جسمه الحمى والإعياء والمرارة أيضا في فمه Kemudian di antara ketetapan-ketetapan yang jelek Allah Subhanahu wa taala menciptakan mendatangkan kepada apa? seseorang penyakit yang dia rasakan dengan adanya apa namanya? <clears throat> disertai dengan panas dan demam dan rasa pedih dan yang lainnya. إذن هذه الأمراض وهذه الأوجاع بالنسبة لهذا المريض بالنسبة له يجدها شرا لماذا عطلته عن العمل والخروج الذي كان يعتاده أصابته بالحمى أصابته أيضا ووجد المرارة انظر آمنت بالقدر خيره وشره وجد في جسمه شرا انظر حلوه ومره وجد في لسانه مرارة بسبب هذه الأمراض التي قضاها الله سبحانه وتعالى عليه هذه شر ومرارة بالنسبة للعبد للمريض Adapun ketetapan <coughs> yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala seperti penyakit itu adalah yang dirasakan oleh orang yang sakit <coughs> yang mana apa namanya lisannya merasakan kepahitan ya, merasakan kepahitan, merasakan kepedihan yang disebabkan sakit yang dideritanya. لكن بالنسبة لقضاء الله جل وعلا هو خير أنه قدر هذه الأمراض والأوجاع على ذلك العبد هو خير له في الدنيا والأخرى akan tetapi ditinjau dari pada ketetapan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya penyakit ini itu adalah kebaikan baginya ya agar dia bisa bersabar dan itu kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. وذلك أن هذه الأمراض والأوجاع تكون كفارة للعبد بها تكفر ذنوبه وتحط خطاياه Karena dengan penyakit ini atau derita yang dialaminya itu asbab daripada apa terhapusnya dosanya. Wa aidan qad takunu sababan ila ruju'ihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa taubatihi min dhunubihi wa ma'asih. Dan boleh jadi ya disebabkan dari penyakitnya ini itu merupakan sebab dia ke, apa? tobatnya dia kepada Allah dan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. فكان في ذلك في الحقيقة خير لهذا العبد Maka pada hakikatnya penyakit itu sendiri adalah kebaikan bagi orang yang menderitanya. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس إذا مرض شخص فعاده عليه الصلاة والسلام قال له النبي لا بأس طهور هذه الأمراض والأوجاع تطهير هي خير لك تطهير لك من ذنوبك وخطاياك نعم فلا تعذب بذنوبك وخطاياك لأن هذا تطهير لك Oleh sebab itu sebagaimana yang datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menjenguk orang yang sakit beliau mengatakan la ba'sa tidak mengapa tahur kata beliau itu tahur bahwasanya apa yang kau derita ini bisa apa mensucikanmu daripada dosa-dosa yang engkau miliki مع أن بعضهم ممن زاره النبي ممن عاده النبي عليه الصلاة والسلام قال حمى تفور حمى تفور انظر كان يجد في جسمه شرا وحمى في جسمه بالآثار ما قضاه الله جل وعلا Bersamaan dengan pula bahwasanya bahwasanya Rasulullah SAW ya di antara apa keadaan beliau kalau menjenguk orang sakit, terkadang beliau mengatakan humma tafur, yaitu rasa apa panas itu apa memba apa namanya menjadi-jadi membara, ya. والنبي يقول لا بأس طهور dan beliau juga berkata la ba'sa, ya tidak mengapa, tahur insyaallah. Idzan barakallahu fikum, alimna bihadzal mithal anna qada'a rabbil alamin subhanahu wa ta'ala kullahu khairun. Maka dari itu kita bisa mengetahui bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya kebaikan. Wa anna syarra wal marara allati yajiduha العبد إنما ذلك بالنسبة للعبد وفي المقضي الذي قضاه الله عز وجل لحكمة بالغة Adapun derita dan kepahitan yang dirasakan orang yang menderita itu ya ditinjau dari orang yang merasakannya disebabkan di dalamnya terkandung hikmah yang apa namanya <clears throat> yang agung yang kebaikannya itu kembali kepada orang yang menderita tersebut. وكذلك بارك الله فيكم ما يقدر الله جل وعلا على العبد من عدم الانجاب كان يكون عقيما او قله ذات اليد كان يكون فقيرا هذا بالنسبه للعبد شر ويجده مراره لكن قضاء الله سبحانه وتعالى خير كله Demikian pula apa yang dirasakan ya dirasakan manusia dari kepakiran dan yang lainnya ini tentu adalah suatu perkara yang apa? Yang pahit, yang tidak disenangi. فالمسلم والمؤمن يقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويرضى بما قدر الله عز وجل وقسم سبحانه وتعالى Adapun seorang mukmin dan muslim hendaklah mengatakan amantu billah <clears throat> baik aku beriman kepada Allah, baik apa terhadap ketetapannya baik yang buruk ataupun yang yang baik, baik yang manis ataupun yang yang apa? yang pahit. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور وهي أولا العلم ثانيا الكتابة ثالثا المشيئة رابعا الخلق والإيجاد وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير Thank you. <coughs>